Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah Kemarin yang disuruh setoran siapa?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 الإيمان أن تؤمن بالله قال أن تؤمن بالله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن Anil ihsan. Qala al ihsan eh, Qala anta budallah. Qala anta budallah kana kata fa illam kata tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala man mas'ulu anha bi aqlamu minas sa'il. Qala fa akhbirni an mardiha. Qala anta ridal amatu rabbataha wa anta rafatal uratal ala tari'a asya'i luna fil dunya thumma taraka wa qala bismaniya thumma qala ya umar atadri man sa'il. Qultu Allah rasulullah alam. Qala fa kata yudhir. Ataku ma'nimu dina Na'am barakallahu fikum ahsan. Insyaallah taala untuk yang besoknya itu hari Selasa besok ini insyaallah antum ya, siap? Lumar bisa antum lagi insyaallah ya. Nanti diulang semua. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Ya na'am. Kemudian barakallahu fikum besok juga insyaallah dibaca cepat, singkat, jelas, gamblang pelan-pelan, paham ya? Cepatnya cepat lancar maksudnya, paham ya? Pelan-pelan ejaannya setelah antum antum. Ya, siap soalnya ewa Nah, barakallahu fiikum. Karena mungkin hari Rabu yang isi lain lagi, paham ya? Yang jelas barakallahu fiikum hidakumullah diulang-ulang terus hadisnya mudah sekali, pendek, enggak panjang, cuman sedang. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita masih pada pembahasan mengenai ar-ru'yah yaitu mengenai al-ihsan. Sudah kami jelaskan bahwasanya al-ihsan sebagaimana yang tertera atau tertantum dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, namun jika engkau tidak bisa melihatnya pastikan Allah taala melihatmu. Hadis yang mulia ini adalah hadis mengenai muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya harus memiliki na'am barakallahu fikum rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika melanggar perkara-perkara yang Allah taala na'am barakallahu fikum perintahkan kemudian kita melanggar atau perkara-perkara yang Allah taala larang kemudian kita justru mengerjakannya, Na'am barakallahu fikum hendaknya merasa diawasi sehingga terdorong untuk apa? Tidak melakukannya, terdorong untuk menghindarkan diri dari perkara-perkara yang Allah taala larang. Naam. Ikhwan fi din wa jazakumullah kita lihat. Lihada lamma sa'ala Musa alaihissalam oleh karena ini, ini berkaitan masalah apa? Masalah ru'yah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Nah, barakallahu fikum namun tidak di dunia. Adapun di dunia hamba-hamba atau manusia ini belum diberikan apa kemampuan. Belum diberikan kemampuan barakallahu fikum na'am. Kita lihat oleh karena ini tatkala Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa berkata wahai Rabbku tunjukkanlah kepadaku aku akan melihatmu. Ini permintaan Musa alaihissalam. Perhatikan baik-baik permintaan Musa alaihissalam Rabbi arini angdur ilaik wahai Rabbku tunjukkanlah kepadaku aku akan apa akan melihatmu atau aku akan melihatmu tunjukkanlah kepadaku perlihatkanlah kepadaku namun apa barakallahu fikum Allah taala mengatakan qalallahu la lam tarani sungguh engkau tidak bisa apa melihatku ini kapan ini di mana di dunia di dunia memang enggak bisa melihat karena apa karena belum diberikan kemampuan coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Musa alaihissalam agar melihat ke arah gunung. Kalau seandainya gunung itu tetap dalam keadaan posisinya, niscaya engkau akan melihatku kata Allah taala. Tapi setelah Allah taala baru menampakkan cahaya saja. Nah, barakallahu fikum, gunungnya hancur enggak? Hancur. Nabi Musa pun jatuh. Nah, barakallahu fikum tersungkur dalam keadaan pingsan di situ sudah. Karena memang belum diberikan kemampuan. Belum diberikan apa? Kemampuan. Adapun nanti di hari kiamat di ursatul qiyamah itu bisa dilihat dan di surga. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapat yang sahih atau ifatul Mansurah bahwasannya ahlus bahwasannya kaum mukminin, kaum muslimin mereka nanti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajahnya di dua tempat, di urusatul qiyamah sama di surga. Naam. Kita lihat yakni di dunia engkau tidak akan bisa melihatku di dunia. Ini pendapat yang sahih ya. Berbeda dengan kelompok sesat kemarin siapa? Sufiyah yang akidah mereka adalah ittihadiyah al-hululiyah. Allah taala menyatu dengan makhluknya. Allah taala berada di dalam makhluknya. Meyakini Allah taala bisa dilihat di dunia. Eh, meyakini bahasanya Allah taala bisa dilihat di mana? Di dunia. Ini sufiyah. Karena keyakinan mereka seperti seperti itu tadi, ittihadiyah. Jadi Allah taala menyatu dengan makhluk. Antum melihat makhluk yaitu Allah gitu loh. Paham ya? Antum melihat makhluk ya Allah berada di dalamnya itu. Keyakinan yang rusak seperti ini. Kemudian muncullah Mu'tazilah Mu'tazilah berdalilkan dengan ayat ini lantaroni lan kata mereka annafyu al-mu'abbad. Nah, barakallahu fikum yaitu peniadaan yang dikekalkan. Nah, barakallahu fikum bukan nafyu al Sebenarnya kalau kita perhatikan sesuai dengan siak dan konteksnya. Terkadang lan itu memang na'am barakallahu fikum nafyun mu'aqqad terkadang nafyun muabbad. Paham itu ya? Penafian yang sifatnya dibatasi dengan waktu, terkadang penafian yang sifatnya selama-lamanya kalau ada korinah. Kalau kalau ada apa? Korina. Nah, barakallahu fikum seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum walan tuflihu idan abada. Walan tuflihu idan abada. Abada inilah yang menjadikan korina. Niscaya kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti lannya benar-benar meniadakan selama-lamanya karena ada abada tadi itu. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Tapi di sini lantaroni kembali pada hukum asal nafyun muakkad, peniadaan yang sesaat saja. Engkau tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia. Nah, orang-orang nah Mu'tazilah ya di antaranya yang dipelopori oleh siapa? Az-Zamakhsyari. Nah, barakallahu fikum Mahmud Az-Zamakhsyari itu apa? Dia berpendapat lantaran ini selama-lamanya. Engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Ini pendapat siapa tadi? Mu'tazilah. Paham ya? Pendapat Sufiyah Allah taala bisa dilihat enggak, Akh Pendapat Sufiyah di mana? Dalam rumah? Apa? Menurut orang Sufiyah yang keyakinan mereka Ittihadiyah Al-Hululiyah, Allah Taala bisa dilihat enggak? Bang belum? <laughs> Allah musta'an. Bisa dilihat enggak? Ittihadiyah itu mengatakan Allah Taala menyatu dengan makhluknya. Allah Taala berada di dalam makhluk itu. Berarti Allah Taala bisa dilihat enggak? Di mana? Di dunia. Ini kubur di dunia. Oh ya, di dunia ini. Bahkan mengatakan Allah Taala bisa dilihat di dunia. Keliru nggak ini? Keliru. Allah musta'an. Jadi dia melihat sesuatu yang ada itu Allah sudah. Paham ya? Bahkan ada yang mengatakan maafil jubah ilallah. Tidak ada yang jubahnya di dalam jubahnya kecuali Allah. Allah musta'an. Ini ternyata pendapat yang perlu kita berhati-hati darinya. Mu'tazilah mengatakan nggak bisa dilihat, nggak di dunia, nggak di akhirat katanya. Allah musta'an. Akhirnya At-Taifatul Mansurah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia karena memang hamba-hamba belum diberikan kemampuan. Adapun nanti di akhirat bisa dilihat. Di mana tadi? Di yaumil qiyamah sama di surga. Nah, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan sampai keliru ya. Yang jelas jangan sampai keliru karena ru'yah ini penting sekali. Dalilnya sangat banyak sekali. Ketika segenap para sahabat berkumpul kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita akan bisa melihat Rabb kita nanti dari kiamat? Rasulullah mengatakan, "Hal tudammuna fi ru'yatis syams laysa dunha sahab?" Qalu la ya Rasulullah. "Hal tudammuna fi ru'yatil qamar lailatal badr?" Qalu la ya Rasulullah, "Innakum satarawna kadzalik." Artinya apa? Ketika Rasulullah ditanya, "Hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rabb, wahai Rabbku, atau wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Rabb kita nanti dari kiamat? Apa Jawab Rasulullah? Apakah kalian desaan ketika kalian melihat matahari yang apa? Yang di bawahnya enggak ada awan sama sekali? Nah, barakallahu fikum kan enggak berdesaan, dilihat dari mana saya bisa? Kemudian mereka mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah, apakah kalian berdesak-desaan? Ya tasdahamun, Nah, ribut, rebutan ketika melihat bulan purnama?" Mereka mengatakan, "La ya Rasulullah, innakum satarawna kadzalik." Sesungguhnya kalian akan melihat Allah Ta'ala seperti kalian melihat bulan dan matahari yang di bawahnya tidak ada awan tadi itu. Maksudnya bagaimana? Ar-ru'yah bir-ru'yah la al-mar'u bil-mar'i. Maksudnya cara melihatnya itu seperti cara melihat bulan, bukan Allah Ta'ala seperti bulan. Jangan sampai salah paham nih ya. Maksudnya cara melihatnya seperti ketika antum bulan lihat bulan purnama. Antum ketika melihat bulan purnama, tahu bulan purnama antum? Kapan itu? Tanggal berapa? Satu atau dua? Nah, berarti belum pernah melihat. Yang dilihat selama ini ternyata bukan bulan purnama nih ya. Tanggal satu tanggal bulan apa? <laughs> Mustan bulan sabit. Tanggal satu yang kayak arit itu, yang kayak apa namanya? Sabit itu, itu, itu bukan bulan purnama. Antum selama ini udah pernah lihat bulan purnama belum? Tanggal berapa? tiga atau 5? Enggak tahu, Allah <laughs> musta'an. Antum pernah lihat bulan purnama? Masa, masa belum pernah melihat nih? Aneh sekali. Antum pernah melihat bulan purnama? Belum juga? Subhanallah. Antum pernah melihat? Kapan? Tanggalnya enggak tahu, <laughs> lah Ya, bulan purnama itu nah barakallahu fikum mulai benar-benar bulat dan juga sempurna tanggal 15. Paham ya? Nah, tanggal 15 ya, 13 sudah mulai besar, 14 sudah mulai besar. Nah, tanggal 15 itu puncaknya, bulan purnama. Kalau nggak percaya buktikan nanti. Paham ya? Kalau misalkan nah tapi harus tahu tanggalnya ya, mulai tanggal 1 misalkan tanggal 1 bulan apa Syawal misalnya berarti 15 Syawal. Contoh aja seperti itu. Jadi ketika tanggal 15 atau 14 tadi itu tinggal tanggal 15 sudah benar-benar sempurna biasanya. Paham tidak ya? Itu bulan purnama. Nah, ketika antum lihat bulan bulan purnama antri enggak? Antri enggak? Hah? Antri? Enggak, enggak antri, enggak besar-besaran, enggak rebutan. Lihat dari mana saja bisa. Nah, kalian nanti kita semua melihat Allah Subhanahu wa taala caranya seperti itu. Enggak antri, enggak berdesak-desakan, enggak rebutan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai salah paham. Oh, berarti Allah Taala seperti bulan. Nah, berarti orangnya gagal paham. Paham ya? Gagal paham berarti orangnya ya. Nah, berarti Allah Taala seperti matahari. Oh, gagal paham. Hadis tersebut menyatakan apa? Cara melihatnya itu seperti ketika cara melihat bulan. Bulan purnama itu dilihat dari mana saja kelihatan enggak? Kelihatan. Antum ketika melihat antri atau enggak? Enggak antri, enggak berdesak-desakan, enggak antri, enggak ribut. Nah, seperti itu cara melihatnya. Bukan bulan itu seperti Allah taala. Jangan salah paham ini ya. Aywana'an barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala pendapat ahlu sunnati wal jamaah dilihat berapa tempat? Dua tempat. Di mana dan di mana? Ada kiamat dan surga. Adapun Mu'tazilah Allah taala bisa dilihat nggak Di mana nggak bisa lihat? Semua selama-lamanya dunia akhirat enggak bisa dilihat semuanya. Sufiyah, Hadiyah, Al-Hululiyah Allah Ta'ala bisa dilihat nggak? Di mana? Dalam kuburan manusia? Eh? Di mana? Setiap melihat apa? <laughs> Allah Ustaz. Yang anu yang jelas, yang jelas menjelaskan yang jelas. Pendapat sufinya kan sudah ada tiga pendapat. Ana ulangi lagi, ada Mu'tazilah, ada Sufiyah, ada Ahlus Sunnah. Pendapat Mu'tazilah Allah taala nggak bisa dilihat selama-lamanya. Di dunia apalagi, di akhirat pun nggak bisa dilihat. Itu Mu'tazilah. Pendapat Sufiyah yang keyakinan mereka ittihadiyah Allah taala menyatu dengan makhluknya. Allah taala berada dalam makhluknya. Itu berpendapat bahwasanya Allah taala bisa dilihat katanya. Di mana? Di dunia ini. Allah musta'an seperti itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan enggak bisa. Di dunia enggak bisa dilihat, tapi di akhirat bisa dilihat di dua tempat tadi. Ingat-ingat insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Lianna Musa alaihissalam la yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunia Karena Musa alaihissalam tidak mampu melihat Allah taala di dunia ini. Wala ahada yastati'u ru'yatallahi fi hadhihi dunia Dan tidak seorang pun yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Li'azamatihi subhanahu wa ta'ala karena agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu ihtajaba an ibadihi bin nur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghalang-halangi dari hambanya dengan cahaya. Kisahnya sudah kita lewati dalam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena fil hadis hijabuhun nur, sebagaimana yang tertera dalam hadis Ruahu Muslim hadisnya Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Abu Musa Al-Asy'ari siapa namanya? Abdullah bin Qais Hasan. Abu Musa Al-Asy'ari namanya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Nah Radhiyallahu anhu. Hijabuhun nur, penutupnya hijabnya itu adalah cahaya. Sehingga ketika Allah Taala menampakkan baru cahaya saja, cahayanya baru nampak cahaya saja, gunungnya apa? Hancur. Bayangkan itu. Menunjukkan memang belum dikasih kemampuan. Belum dikasih kemampuan barakallahu fikum na'am. Kita lihat, fala ahada yarallaha fi hadid dunya. gak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nabi kita Muhammad pernah lihat enggak kira-kira? Ketika Isra Mi'raj. Pernah lihat enggak? Ketika Rasulullah sampai ke langit yang tujuh, eh, ke enam tempat namanya Sidratul Muntaha di sana. Nah, barakallahu fikum, di sana ada Baitul Ma'mur. Rasulullah melihat Allah Taala enggak? Antum? Hah? Rasulullah pernah melihat Allah Taala belum? Hmm? Enggak pernah? Pakai hijab yang mana? Berarti Rasulullah yang melihat, yang dilihat Rasulullah Allah Taala atau cahaya? Cahaya. Dijelaskan dalam hadis itu bahwasanya dilihatin nurun ana arah Nah, barakallahu fikum saya yang saat itu dilihat, bukan apa Allah Subhanahu wa taala karena memang hamba-hamba ini belum diperkenankan, belum diizinkan untuk melihat dunia ini barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, jangan sampai kita keliru. Kalau ada orang ngaku tadi malam aku mimpi melihat Allah taala. Nah, barakallahu fikum. Lah bagaimana? Bagian seperti ini, seperti ini, seperti ini, ini bohong, bohong. Melihat Rasulullah aja kalau enggak seperti sifatnya aslinya bohong. Tadi malam mana mimpi, lagi tidur habis salat malam, didatangi orang berjubah putih katanya. Eh, jenggotnya panjang, rambutnya panjang, pakai sorban, tapi dia ngerokok. Paham ya? Nah, katanya Rasulullah ini keliru enggak nih? Keliru. Jadi jangan sampai karena karena karena kalau dalam mimpi itu Rasulullah sudah menjelaskan, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Tapi bagaimana? Dilihat dulu sifat-sifatnya. Kriterianya bagaimana? Sifat-sifat Rasulullah bagaimana? Nah, kalau sifat Rasulullah kok ngerokok di situ, merokok. Berarti bukan Rasulullah yang datang itu. Paham ya? Nah, mungkin apa? Setan atau yang semisalnya, Allah musta'an. Walaupun berjubah, berjenggot misalkan. Allah musta'an. Jangan sampai kita tertipu ya. Hadisnya sahih, barang siapa yang telah melihatku di dalam mimpi, nah barakallahu fikum, sungguh dia telah melihatku. Gitu kan? Gimana lafadznya? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Tapi bagaimana? Ini hadisnya sahih, cuman harus sesuai dengan sifat-sifat yang dipelajari. Sifat-sifat yang dikabarkan kepada kita enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, tadi malam aku mimpi melihat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku diperintahkan menggali apa? Menggali tanah di belakang rumahku katanya. Nah, ada apa di situ? Ternyata ada kitab suci katanya. Allah musta'an. Ini semuanya bukan. Ini semuanya bukannya terkadang seperti bisikan setan yang terkutuk. Bisikan apa? Setan yang terkutuk. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Ikhwan fi din azan yasakumullah kata beliau fala ahada yarallaha fi hadid dunya. Enggak ada seorang pun yang melihat Allah taala di dunia ini. Wa innamad dallatil adillatu fil kitab sunnah ala annal mu'minin yukrimuhumullah yaumal qiyamah. Dan hanya saja yang telah ditunjukkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya kaum mukminin Allah taala muliakan mereka di hari kiamat nanti. Paham ya? Allah taala akan bisa dilihat di hari kiamat nanti. Fakama annahum abaduhu fi hadid dunya min khairi ru'yatin lahu, maka sebagaimana mereka beribadah kepada Allah di dunia ini tanpa melihat Allah taala, wa innama amanu bih, namun hanya saja mereka semuanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala fa innallaha yuqirru 'uyunahum bi an yatajalla lahum wa yarawnahu 'ayanan bi absarihim subhanahu wa ta'ala masyaallah di dunia kita beribadah enggak pernah melihat paham ya tapi kita beriman bahwasanya Allah Taala itu ada. Itu nanti di hari kiamat Allah Taala akan apa? Akan membuat mata-mata kita sejuk dengan apa Allah Taala menampakkan kepada kita dan kita melihatnya dengan apa? Dengan mata kita semuanya. Nah, dengan pandangan-pandangan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat barakallahu fikum. Amal kufar, perhatikan orang kafir ini. Adapun kufar lamma lam yu'minu billahi bihadid dunya ketika mereka tidak beriman kepada Allah di dunia ini fa innallaha yahjubuhum an ru'yati yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menutupi mereka dari melihatnya dari kiamat nanti. Jadi mereka enggak bisa melihat. Nah, barakallahu fikum enggak bisa melihat karena apa? Nah, barakallahu fikum memang Allah taala menampakkan hanya kepada segenap kaum mukminin. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya Naam Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapan orang-orang kufar itu bukan dengan penampakan yang bikin mereka senang. Tapi membuat mereka apa? mereka semuanya tidak senang dan ragu dan juga istilahnya apa? gelisah dan mereka ketakutan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahasanya orang-orang kufar juga ditampakkan tapi beda ketika Allah taala menampakkan kepada nah barakallahu fikum kaum mukminin. Allahu musta'an. Ikhwani fid din azza wa kita lihat di sini. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzal mahjubun Sekali lagi atau sekali-kali tidak akan mungkin mereka itu bisa melihat. Sesungguhnya mereka semuanya pada hari tersebut terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Terhijabi dari Rabb mereka. Orang kufar nggak bisa melihat. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Fa idza kana al-kuffaru yuhjabuna fil akhirah, fa innal mu'minina rabbahum subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang-orang kufar mereka dihijabi, ditutup dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, maka sesungguhnya orang-orang mukminin mereka akan melihat Rabb mereka subhanahu wa taala. Ini di akhirat ya, di hari kiamat. Di surga tambah nikmat lagi di surga. Nah, kisahnya ini kalau antum mau panjang lebarnya bisa melihat kitabnya sendiri berbahasa Arab. Nah, barakallahu fikum karya al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimatullah alaih. Hadil Arwah. Nah, hadil Arwah ila biladil afrah itu bagus sekali itu. Nah, itu di situ menjelaskan tentang surga. Mulai dari penduduk surga itu siapa saja kemudian jarak antara orang orang apa orang kaya dengan orang miskin berapa jaraknya penduduk surga itu bagaimana apakah ada orang tua eh, apakah ada orang nah barakallahu fikum yang sudah eh, lansia lanjut usia nggak ada nggak ada Pak di surga itu semuanya jadi mudah semua nanti biidznillah nah, ya kita semuanya berharap semoga menjadi penduduk surga enggak ada sana nah barakallahu fikum misalkan ibu kita sunniyah salafiyah sudah tua misalkan nanti di sana menjadi muda semuanya Nah, nanti kalau antum bisa lihat kitab tersebut dalam baca pakai bahasa Arab itu ya, barakallahu fikum hadil arwah bagus sekali itu. Disebutkan situ perempuan-perempuan semuanya gadis terus. Enggak ada yang janda. Nah, ini dengan senyum-senyum beneran ini. Nah, barakallahu fikum ini beneran ya. Di surga ini Masya Allah. Kenikmatan luar biasa. Enggak pernah terbayangkan oleh apa? Bayangan-bayangan kita barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika Rasulullah bertanda dengan seorang Nah, barakallahu fikum wanita yang tua, Rasulullah mengatakan apa? Layat yadkhulul al ajuz, tidak masuk surga perempuan tua. Akhirnya menangis perempuan perempuan tua tadi ya, menangis. Setelah menangis Rasulullah mendatangi, "Kenapa kamu menangis?" Kemudian si wanita tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasannya surga tidak ada perempuan tua." Padahal dia kan perempuan sahabat. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, "Memang enggak ada. Di sana semua nanti dijadikan apa? Waja'alna hunna abkara." Dijadikan menjadi abkar, gadis Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza nazakumullah, kitab apa tadi? Hadil Arwah ila biladil afrah. Itu bagus sekali barakallahu fikum kitabnya mengenai surga bagaimana penduduk surga. Di sana nanti ada pelayan-pelayan, anak eh, anak-anak kecil sebagai pelayan, Masya Allah. Kemudian kapan saja antum mau makan, tinggal dekat metik aja. Nam kutuf wadaniyah. Jadi yang antum mau petik itu dekat sendiri sudah. Paham ya? Enggak usah panjang lebar udah. Enggak ada BAB itu enggak ada kencing, enggak ada kencing. Paham ya? Keringatnya itu enggak sebau sekarang kita ini. Paham ya? Keringatnya berbau misik. Bau apa? Bau misik. Kalau keringat kita sekarang di dunia bagaimana keringatnya coba? Nah, barakallahu fikum. Baunya bukan misik lagi sudah. Namallahul musta'an. Yang jelas perlu diperhatikan barakallahu fikum kenikmatan surga itu tidak ada bandingannya. Mala ainun ra'at, belum pernah mata melihat barakallahu fikum. Naam, kemudian di sana itu ikhwan fillah azza wa jalla di kebun-kebun. Di kebun. Nah, kebunnya itu tidak seperti sekarang kita saksikan. Di bawah kebun itu ada mengalir sungai-sungai yang indah. Ada sungai yang terbuat dari apa? Airnya itu air khamer yang semula kita diharamkan di dunia ternyata jadi dihalalkan nanti. Air khamer. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian air susu, eh? air madu, air tawar juga ada. Semuanya ada lengkap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid." Nah, bagi mereka di surga itu apa yang mereka inginkan semuanya ada. Dan kami masih punya tambahan. Tambahannya apa maksudnya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada pasar-pasar surga bayangkan. Kita di dunia banyak pasar tapi banyak maksiat. Eh, banyak fitnah tapi di surga kan Masya Allah. Nah, setiap kali melihat Allah Subhanahu wa taala, nah diberikan apa? keutamaan yang sangat luar biasa. Yang laki-laki tambah ganteng, yang perempuan tambah cantik. Nah, barakallahu fikum. Ini bisa dilihat panjang lebarnya dalam kitab Hadil Arwah. Naam, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Intinya surga itu adalah suatu kenikmatan yang sangat mulia dan kalau seandainya kita bandingkan dengan apa yang ada di dunia itu enggak ada apa-apanya. Surga yang paling bawah tingkatannya itu aja barakallahu fikum bisa dikatakan lebih bagus dari 10 kali dunia dan seisinya. Ya, itu surga yang paling bawah. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum, allahu musta'an. Jadi orang-orang yang misalkan masuk surga, yang bagian paling ringan, paling bawah tadi itu, itu pun merasa yang paling unggul sudah. Padahal masih ada orang yang di atasnya lagi. Masya Allah. Nasallaha an yaja'alana minhum. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga termasuk penduduk surga. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan taala Fa idza kana al-kuffaru yuhjabuna 'anillahi fil akhirah fa innal mu'minin yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala. Maka apabila orang-orang kufar mereka terhijabi, tertutupi dari melihat Allah taala di akhirat nanti, maka sebaliknya orang-orang mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kama tawatarat bihadza kama tawatarat biha na'am. Kama tawatarat bihadil adillah. Eh, kama tawatarat bihadza al adillah. Sebagaimana telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal ini. Faqauluhu ka'annaka tarah, maka ucapanmu atau ucapan Rasulullah ka'annaka tarah, sesungguhnya engkau apa? seakan-akan engkau melihatnya, perhatikan baik-baik. Hadza dalilun ala annahu la yura fid dunya muayyanatan. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah taala tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat di dunia dengan apa? mata kita langsung. Enggak bisa. Tahu ya? Na'am barakallahu fiikum. Wa inna mayurathul qalb wal yakin wal iman. Hanya saja bisa dilihat dengan apa? Di dalam hati dan keyakinan dan keimanan alladzi la yukhalituhu asyak. Alladzi la yukhalituhu syakku nam syakkun wa hadhi a'la maratibi. Yang tidak tercampuri hati yang apa? Penuh dengan keyakinan keimanan yang tidak tercampur dengan keraguan. Dan ini tingkatan yang paling tinggi. Tapi kalau kita enggak mampu melihat bagaimana? Pastikan Allah Taala melihat kita. Jangan dibayangkan dengan bayangan kita. Sudah kami sebutkan berkali-kali barakallahu fikum sebagaimana jelaskan para ulama, bayangan-bayangan kita semuanya ini pasti tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Kemungkinan kedua, kita akan menyerupakan Allah Taala dengan sesuatu yang enggak ada. Dibayang-bayangkan gini, jangan-jangan seperti ini, seperti ini, akhirnya ujung-ujungnya menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya satu. Kalau seperti ini berarti nggak mungkin, harus seperti ini, seperti ini. Wah, lebar, luas, panjang. Akhirnya ujung-ujungnya menyamakan sesuatu apa? dengan sesuatu yang tidak ada. ya? Atau sesuatu yang mustahil wujudnya. Oleh karena itu kita tidak dituntut untuk membayangkan, tapi meyakini bahwasanya kalau kita tidak mampu seakan-akan melihat Allah taala, pastikan Allah taala melihat kita. Perhatikan baik-baik. naam barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, seperti itu. Wa ba'daha martabatun qala fiha, setelah itu ada tingkatan lagi. Tingkatan pertama apa? Beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tingkatan yang tinggi ya. Seakan-akan kau melihatnya tingkatan yang tinggi. Berikutnya ada tingkatan lagi. Qala fiha sallallahu alaihi wasallam, fa illam takun tarah. Jika engkau tidak mampu melihatnya, yakni lam tasil ila di darajah minal yaqin, yaitu engkau tidak bisa mencapai tingkatan nah barakallahu fikum enam keyakinan ini, maksud tingkatan keyakinan ini enggak sampai tingkatan yang pertama, fa innahu yarak. Maka sungguhnya Allah taala melihatmu. Perhatikan baik-baik ini. Mana esan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Taala melihatmu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa innahu yaraka ay tu'minu bittila'illahi 'alaik. Engkau mengimani bahwasanya Allah Taala mengawasimu. Jadi mengawasi kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih terkadang apa? Bisa mengelak dari pengawasan makhluk, pengawasan hamba, pengawasan para-para pengawasan para pengawas Bang ya? Masih bisa mengelak, tapi pengawasan Allah Taala enggak bisa. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Kita semakin sembunyi semakin nampak. Paham ya? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Barakallahu fikum. Semut hitam atau semut hitam antum? Perhatikan baik-baik. Semut hitam itu berada di bawah batu hitam, di kegelapan yang gelap gulita, di dasar lautan yang sangat dalam sana itu Allah Taala mengetahui. Semut hitam bayangkan. Nah, kita yang semut hitam di depan kita aja nampak, itu kadang enggak nampak. Paham ya? Semut hitam. Kita manusia barakallahu fikum. nam. Terkadang seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala nampak semuanya. Enggak ada yang terkecuali barakallahu fikum, tidak ada yang terkecualikan. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Wa hadhihi aqallu minal ula. Ini lebih sedikit dari yang pertama. Yang pertama tadi apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Yang kedua, jika tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihat kita. Ini tingkatan yang kedua. Paham ya? Insyaallah ya. Naam, kita lihat. Lakinnaha daradatun 'aliyatun, tapi walaupun yang kedua ini, ini pun tingkatan yang tinggi juga, cuman yang pertama lebih tinggi. Karena tingkatan keyakinan itu bertingkat-tingkatnya. Paham ya? Yakin itu urut-urutannya tingkatannya ada tiga. Apa sebutkan antum? Diurutkan. Apa dulu, apa dulu, apa dulu? Ada tiga. Maratibul yakin. Nah, maratibul yakin, tingkatan-tingkatan keyakinan ada tiga. Pertama apa? Apa? Antum. Enggak tahu juga. Antum. Wallahu alam. Antum. Wallahu alam. Antum. Ilmu yakin. Lihat, ilmu yakin. Orang diyakinkan, dipahamkan bahwa surga itu sangat indah dan nikmat. Sudah yakin belum? Yakin. Yang kedua? Hah? Ainul yakin, yang tertukar, ainul yakin, melihat yang apa yang kita yakini. Di kuburan nanti kalau ditanya dengan tiga pertanyaan kita bisa jawab, ditampakkan surga. Melihat belum? Melihat, tapi belum merasakan. Paham ya? Belum merasakan. Yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin benar-benar dia nanti ketika masuk surga merasakan Oh ternyata seperti ini. Nah barakallahu fiqh seperti itu ya. Yang jelas tingkatan tadi jangan terlupakan. Marotibul yakin ada tiga. Tingkatan-tingkatan keyakinan ada tiga. Pertama ilmu yakin. Kedua apa? Ainul yakin. Ketiga hakul yakin. Tercatat nanti ya. Ewana barakallahu fiqum Yang belum tercatat dicatat karena penting sekali ini. Penting sekali tingkatan-tingkatan keyakinan ini. Karena orang itu biasanya yakin dulu. Tapi kan dia untuk buktikan apa yang dia yakini harus melihat Nah, setelah melihat apa? Merasakan. Ini madu asli ini. Eh, madu randu asli panen langsung dari petaninya. Masa sih? Iya. Sudah yakin dia. Tapi kan belum melihat, Ditunjukkan nih, oh, kental juga ternyata ya. Baru apa itu? Ainul yakin. Bolehlah nyoba ini. Nyoba ternyata dia. Nyoba. Setelah nyoba apa namanya? Hakul yakin. Seperti itu barakallahu fikum namanya urut-urutan keyakinan seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fi din azan azakumullah, kita lihat di sini. Naam, kata beliau, fata'buduhu mu'minan bi annahu yattali'u 'alaik. Engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan engkau beriman bahwasanya Allah taala itu mengawasi dan memperhatikanmu. Wa yaraka fi jami'i tasarrufatik dan Allah taala melihatmu pada seluruh gerak-gerikmu. Di gerak-gerik kita semua diawasi barakallahu fikum, jangan sampai kita melakukan gerakan-gerakan yang justru membuat Allah taala murka. Allahumma musta'an. Fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan melihatmu yakni i'taqid biqalbika wastahdir. Yakinilah dengan hatimu dan hadirkanlah annallaha yaraka wa yattali 'alaik. Bahwasanya Allah Ta'ala melihatmu dan apa? senantiasa mengawasimu. Ini seperti permisalannya orang, orang itu kerja di bawah atasan, ada atasannya. Itu kalau ada atasannya biasanya kerjanya semangat enggak? Semangat, masya Allah. Sesuatu yang nggak biasanya nggak bersihkan dibersihkan sama dia. Karena ada bosnya. Tapi kalau bosnya pergi, wah santai-santai aja duduk minum kopi misalkan. Biasanya gitu kan? Kalau manusia seperti itu. Nah kita barakallahu fikum yang ngawasi adalah Allah Taala langsung. Jadi kalau kita merasa diawasi ya berupaya semaksimal mungkin untuk beribadah semaksimal mungkin barakallahu fikum karena yang ngawasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba mungkin sama-sama hamba yang mengawasi itu masih bisa mengelak. Ya, itu bosnya datang, bosnya datang. Wah, semangat dia. Wah, pura-pura gini. Semangat. Wah. Tapi kalau bosnya pergi misalkan, wah, santai. Baring-baring. Lamsan gajinya tetap. Gajinya tetap karena bosnya nggak tahu. Ini kalau manusia, tapi Allah taala nggak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala nggak bisa apa? nggak bisa ditipu para fikum. Bahkan apa? Semua gerak-gerik yang kita lakukan Allah taala tahu. Baru yang terpetik di benak kita saja belum terucapkan tahu nggak Allah taala? Tahu. Jangan macam-macam barakallahu fikum. Naam. Kita semuanya berupaya semaksimal mungkin menjaga yang namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini yang sangat berat barakallahu fikum. Karena kalau kita enggak merasa diawasi Allah taala, terkadang kita wah enggak ada yang tahu nih. Wah, ternyata abang ngambil lima puluh ribu. Allah musta'an. Nah, enggak boleh itu ya. Nah, barakallahu fikum enggak ada orang yang tahu nih. Ternyata nyuri misalkan. Allah taala tahu. Orang enggak tahu mungkin, tapi Allah taala tahu semuanya. Maksudnya ya, Allah musta'an. Nah, kita lihat berikutnya. Wa hadhi martabatun 'azimatun wala syak ini adalah tingkatan yang agung tidak diragukan lagi. Wa hiya tusamma yang seperti ini dinamakan dengan martabatul muraqabah, tingkatan muraqabah, tingkatan yang berkaitan dengan muraqabah senantiasa diawasi. Muraqabatillahi jalla wa ala. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha aqallu minal ula, tapi lebih sedikit daripada yang pertama. Kalau yang pertama kan apa? Seakan-akan dia bisa melihatnya. Ini lebih tinggi lagi. Nah, yang kedua ini kalau tidak mampu melihatnya pastikan Allah Taala melihat kita. Apa maksudnya ya? Ini tingkatan di bawahnya. Fal ihsanu bainal 'abdi wa bain rabbih wa ma bay ma bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi fi hadzal hadis. Maka ihsan berbuat baik antara hamba dan antara Rabbnya adalah sebagaimana yang Rasulullah jelaskan di dalam hadis ini. Annal mu'mina ya'budullaha 'alal yaqin wal iman bahwasanya seorang mukmin beribadah kepada Allah di atas keyakinan dan keimanan immal yaqinul ladzi yaj'alul 'abda ka'annahu yarallah imma dengan keyakinan yang seorang yang apa yang menjadikan seorang hamba beribadah seakan-akan melihat Allah awil yaqinul ladzi yastahdzir bihil 'abdu annallaha muttali'un perhatikan baik-baik annallaha muttali'un 'alaihi wa musyahidun li a'malihi keyakinan yang apa yang seorang hamba menghadirkannya bahwasanya Allah taala mengawasinya dan menyaksikannya menyaksikan terhadap amalan-amalannya fala yanharifu an ta'atih maka jangan seseorang perhatikan baik-baik berpaling dari mentaatinya wa idan harafa aw akhta'a fa innahu yatubu ila Allah apabila dia berpaling dan melakukan kekeliruan maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tobat itu bukan apa bukan suatu perkara yang rugi bahkan untung sebagaimana firman Allah taala bertobat kepada Allah taala itu untung atau rugi untung sebagaimana firman Allah taala Awanam antum Awanam antum Naam ahsan wa tubu Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Ayat yang pendek simpel dihafal ini. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Tobat itu kapan sih? Segera. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau tobat ditunda-tunda, nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu sudah enggak diterima lagi tobatnya. Matahari terbit dari arah mana sekarang? Eh, utara atau dari kata selatan? Matahari terbit dari arah mana? Utara atau selatan? Antum? Yakin? fikum. Nanti kalau matahari terbit dari arah barat, enggak diterima lagi tobatnya sudah. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ya, taubat itu segera barakallahu fikum. Namun taubat itu harus apa? Ada syarat-syaratnya. Karena taubat itu harus taubat yang nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang benar. Tobat yang benar ini harus terpenuhi padanya berapa syarat? Akh Ibnu Umar. 6. Enam, empat kembali pada orangnya, dua pada waktunya. Yang empat ikhlas. Menyesali. Meninggalkan. Berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Yang kembali pada waktunya sebelum nyawa sampai kerongkongan. Sebelum matahari terbit dari arah barat. Antum bisa ngulangin? Yakin? Ya sebutkan. Satu. Apa? Tidak mengulanginya. Menyesalinya. Meninggalkannya. Ikhlas enggak? Ikhlas. Empat. Dua lagi. Apa? Tobatnya biar diterima ketika nyawa sudah sampai kerongkongan. Ya malah enggak terima. Hah? Ini sekarang kita ber, berbicara masalah tobat itu diterima kapan? Kalau ikhlas, menyesali, meninggalkan, berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Terus Masih dua lagi. Sampai nyari kerongkongan malah enggak terima. Antum? Ya pada waktunya jelas. <laughs> Pada waktunya kapan? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Satu lagi. Sebelum nyawa, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, bukan ketika nyawa sampai di kerongkongan. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla, jadi tobat itu segera barakallahu fikum, jangan ditunda-tunda. Oleh karena itu sangat disayangkan beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka maaf-maafan ketika apa Idul Fitri saja. Paham ya? Awal Ramadan senyum-senyum, salam-salaman. Setelah selesai Ramadan, Idul Fitri, setelah salat Id pulang langsung apa? Ujung namanya, istilah Jawa ujung. Nah, dari ujung ke ujung, salam-salaman minta maaf, tolong dimaafkan ya udah nama maafkan semua dosa yang akan datang yang telah lalu dan akan datang. Yang akan datang pun dia maafkan juga. Nah, barakallahu fikum dalam artian diampuni gitu loh. Padahal yang namanya istighfar barakallahu fikum kapan saja. Bertobat itu kapan saja, enggak dibatasi dengan apa? Naam setahun sekali atau yang semisalnya. Ikhwani fid din azza wa kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala Li'annahu ya'lamu anna Allah yaghfiru dzunuba wa la yaqnatu min rahmatillahi azza wa Dikarenakan perhatikan baik-baik yang punya kitab itu ya, fokus perhatikan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasannya atau dikarenakan orang tersebut mengetahui bahwasanya Allah taala akan mengampuni semua dosa. Oleh karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung itu diampuni Allah taala kalau tobat dengan benar. Paham ya? Kalau tobat dengan benar, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kisah yang sudah kita lewati berkali-kali, yaitu seorang pembunuh berapa jiwa? 100 jiwa dia bunuh, itu pun masih ada pintu tobatnya. Masih. Tapi ingat, harus terpenuhi syarat-syaratnya enggak sembarangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai wah dosa aku udah banyak, sudah bertumpuk-tumpuk, aku udah bunuh 200 orang. Kalau dalam hadis kan 100 ini. Iya enggak? Kalau dalam hadis berapa? 100 jiwa aku udah bunuh 200 jiwa katanya. Apakah masih ada pintu taubat? Allah, Selama dia taubat dengan benar, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Naam. Katakan kepada mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Ya, semua dosa diampuni Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tobat dengan tobat yang benar. Dengan syarat-syarat yang sudah kami sebutkan tadi. Barakallahu fiikum. Kalau dia pernah merampok, merampok uang sekitar 5M misalkan. Kemudian dia tobat. Diterima nggak tobatnya? Ah Yusuf, antum. Terima nggak? 5M nggak sembarangan loh, 5M ini. Eh? 5M. Terima. Terima. Kalau tobatnya benar, tapi ingat disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Riyadus Salihin bisa dilihat sendiri. Di situ adalah apa? Ada berkaitan masalah tobat antara hak hamba dengan Allah taala dan hak hamba dengan sesama hamba. Kalau hak hamba dengan Allah taala cukup dengan syarat tadi itu. Ikhlas, menyesali, tidak mengulangi, bertekad bulat untuk tidak apa? Nah, ikhlas, tidak mengulangi, meninggalkan, bertekad bulat apa? menyesali tadi ya, menyesali, meninggalkan bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Nah, itu berkaitan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau hamba dengan hamba, eh, dia diam-diam ternyata pernah nyuri sapi tetangganya. Seharga 5 juta sapinya, masih pedet. Oh, pedet enggak? Pedet itu anak sapi. Bahasa Jawanya pedet. Nah, itu dia curi dia. Setelah mencuri dia tobat. Kenal ahlu sunnah. Eh, kenal ahlu sunnah, tobat. Apa yang dia solusi yang dia lakukan? Kalau bisa mengembalikan uang yang dulu pernah dia curi tadi, kembalikan. Dengan senilai harga pedet yang dia curi tadi itu. Paham ya? Harga anak sapi yang dia curi tadi itu barakallahu fikum. Tapi kalau ternyata dia udah ngancam, pokoknya anak nggak akan maafkan. Kalau ketemu yang nyuri tak bunuh pokoknya. Kalau udah ngancam seperti itu bagaimana? Kalau udah ngancam seperti itu semampunya. Fattaqullaha masatatu. Mungkin melalui perantara. Afan ya akhir dulu aku pernah mencuri sapi tetanggaku. Yang jangan nyuri antum, iya nyuri anak dulu. Tapi sekarang udah tobat. Tolong sampaikan uang ini kepada tetangga anak. Ini kalau nggak bisa bertemu langsung. Soalnya kalau ketemu langsung mau dibunuh. Paham ya? Nah, ini ini sekedar contoh, paham ya? Sekedar contoh, nggak usah tegang, santai aja. Nah, barangkali fikum, sekedar contoh. jadi kalau misalkan dia tobat bisa kembalikan kembalikan. Ima secara langsung atau dengan perantara tadi. Kalau nggak bisa semuanya bagaimana? Memperbanyak doa. Doakan si fulan tadi yang sudah curi sapinya tadi itu. Pamnya doakan kebaikan atau yang semisalnya na barakallahu fikum. Allah musta'an. Bisa dilihat dalam kitab apa tadi? Riyadhus Shalihin di masalah apa? Kitab Taubat atau Bab Taubah itu, Bab Taubah. Naam. Allah musta'an. Yang terakhir barakallahu fikum Fal insanu laisa ma'suman. Manusia itu enggak maksum, tidak terbebas dari kesalahan. Semua manusia punya salah. Nah, bukan yang punya salah itu santri saja, guru pun ada salahnya juga. Jangan merasa merasakan udah jadi guru, ustaz kemudian punya salah sama sekali. Enggak benar. Paham ya? Jadi jangan sampai merasa wah ini ustaz ini benar terus. Syekh ini enggak pernah salah. Masa syekh keliru? Masa ustaznya keliru? Ini sangat keliru. Ucapannya ucapan yang keliru seperti ini ya. Tapi bagaimana semua manusia itu enggak ada yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Itu perlu diperhatikan baik-baik itu. Nah, barakallahu fiikum kesalahan itu pasti ada. Cuman yang lebih bagus, yang lebih baik kalau salah segera kembali kepada jalan yang benar. Segera kembali pada jalan yang benar barakallahu fikum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Kita lihat walakin idza hasala minhum mukhalafatun fa innahu yubadiru bittaubah ila Allah. Akan tetapi apabila terjadi sebuah penyelisihan maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah karena yang namanya segera bertobat itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan sikap apa? Sikap musabaqah, berlomba-lomba. Bedakannya tergesa-gesa itu lain dengan apa? Berlomba-lomba. Kenapa kok lain? Karena tergesa-gesa itu biasanya sifatnya itu, identiknya itu nah sesuatu yang negatif. Hasilnya negatif biasanya kalau tergesa-gesa. Tapi kalau bersegera, berlomba-lomba positif. Paham ya? Antum bersegera untuk apa? Nah, melakukan amalan soleh. Apakah harus tergesa-gesa? Enggak harus. Tapi kalau tergesa-gesa, itu biasanya walaupun dia beramalan soleh lain hasilnya karena dia tergesa-gesa biasanya capek, kemudian nafasnya enggak apa? enggak teratur. Tapi kalau sifat atau perbuatan bersegera, berlomba-lomba itu dia santai. Eh, enggak harus tergesa-gesa. Enggak harus tergesa-gesa barakallahu fikum na'amullahu musta'an. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim eh, bentuknya bukan istiqjal, tapi apa musabakah ya kan sabiku ila maghfirati min rabbikum wasari'u ila maghfirati min rabbikum fastabiqul khairat berlomba-lomba bersegera tapi kalau tergesa-gesa lah kalian eh, meminta ampunan Rabb kalian ada enggak seperti itu enggak ada jadi perlu diperhatikan baik-baik karena tergesa-gesa datang dari mana setan sedangkan ta'anni berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala al ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallah Nah barakallahu fikum eh, sikap atau sifat ta'ani berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan al-ajalah tergesa-gesa terburu-buru itu datang dari setan bahasa Jawanya gerusa-gerusu atau kesusu itu bahasa Jawanya terburu-buru Allah musta'an itu dihindari ya barakallahu fikum tapi bersegera bermusabaqah berlomba-lomba barakallahu fikum na'am kita lihat yang terakhir Allah musta'an karena dikit lagi ya Wa ya'lamu anna Allah yatubu 'ala man Dan dia yakin tahu bahwasanya Allah Taala mengampuni, menerima taubat orang yang bertobat kepadanya. Wa la qunut wal ya's min rahmatillah. Jangan sekali-kali na'am barakallahu fikum orang tersebut mengambil al-qunut, itu putus asa, wal ya's, gundah gulana sama. Nah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yatala'abu bihi syaitan. Dan jangan sampai setan bermain-main dengan dia. Jangan sampai setan bermain-main dengan dia hatta yai'asa hingga dia putus asa min rahmatillah hadza huwal ihsan. Jangan sampai setan bermain-main dengan dia hingga dia putus asa di rahmat Allah taala wahana ana enggak mungkin diampuni sudah. Jadi solusi yang terakhir daripada nanti enggak diampuni, bunuh diri saja. Akhirnya bunuh diri dia. Tapi kalau yang namanya takdir belum sampai walaupun dia berupaya bunuh diri enggak mati-mati. Paham ya? Sudah beli apa? Budrek Sudah beli baygon, dioplos sama dia Campur diaduk butrek sama baygon bayangkan. Sesuatu yang matikan, sesuatu yang ngeri gitu istilahnya ya. Dia minum untuk bunuh diri, mati nggak kalau belum takdirnya? Nggak mati, paling pol dia mungkin cuman meriang badannya. Paham ya? Masuk angin istilahnya gitu ya. Besok nyoba lagi, langsung naik ke, ke lantai lima, Jatuh ke bawah, biar mati. Belum mati juga kakinya patah. Masih hidup dia karena belum takdirnya. Oleh karena itu tidak boleh kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya solusinya akhirnya apa dia justru apa melanggar syariat jangan tapi langsung kita berupaya semaksimal mungkin yakin bahwa setidaknya Allah telah mengampuni dosa-dosa kita dengan apa syarat-syarat taubat yang sudah disebutkan nasallallahu alaihi Afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin